rahimahullah taala. Kita baca di sini hadis-hadis yang sudah dipisahkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala dari yang sahih dipisahkan dari yang lemah. Kita sudah sampai pada bab ke-15 dari kitab Haji anjuran untuk tinggal di Madinah dan keutamaan tinggal di Madinah bahwasanya Nabi saya telah memberitahukan siapa orang yang bersabar dari umat ini menghadapi kesulitan-kesulitan hidup di kota Madinah maka Nabi SAW akan menjadi pemberi syafaat bagi orang tersebut atau menjadi saksi kebaikan bagi orang tersebut. Demikian juga telah kita baca ancaman dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah taala bagi orang yang menginginkan menghendaki suatu kejelekan bagi ahli Madinah orang seperti itu kata Nabi alaihi salatu wassalam ya la yuridu ahadun ahli Madinah su'in إلا أذابه الله بالنار ذوب الرصاص أو ذوب الملح بالماء tidak ada seorang yang menghendaki kejelekan bagi alul Madinah melainkan akan dianjurkan, dilelehkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api sebagaimana melelehnya timah, sebagaimana melelehnya garam dalam air. Dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang keempat dalam bab ini yang sahih dikatakan oleh al hafiz Abdul Aziz Al-Munzir rahimahullah wa an Jabir radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على المدينة زمان ينطلق الناس منها إلى الأرياف يلتمسون الرقاق ويجدون رخاء ثم يأتون فيتحملون بأهليهم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون رواه أحمد الرزاق واللفظ له ورجاله رجال الصحيح dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan benar-benar akan datang suatu masa terhadap kota Madinah di mana manusia pada zaman itu akan pergi meninggalkan Madinah menuju daerah-daerah yang subur. Mereka ingin mencari kesenangan hidup. Saya Fayajiduna rasa'an. Maka mereka mendapatkan kelapangan hidup ketenangan. Kemudian mereka datang kembali ke Madinah untuk membawa serta keluarga mereka ke tempat yang subur tersebut. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan wal Madinah khairun lahum dan kota Madinah itu lebih baik bagi mereka kalau seandainya mereka tahu. Ya wal Madinah khairul lahum law kanu ya'lamun. Madinah kota Madinah itu lebih baik bagi mereka kalau seandainya mereka mengetahui. Hadis ini sahih oleh ghairihi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Bazzar rahimahullah ta'ala. Wal Madinatu khairul lakum lau kanu ya'lamun. Ini anjuran dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk tetap tinggal di Madinah. Bagaimana tidak ya kalau kita menghitung dari sisi ibadah. Salat di Masjid Nabawi lebih baik dari seribu salat di tempat yang lainnya. Ya, satu kali sholat di situ, sholat wajib. Nah, sekali di Masjid Nabawi lebih baik seribu kali daripada nah, tempat-tempat nah, yang lain. Ini kalau kita menghitung ibadah. Dan itulah yang di isyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun orang berpahit-pahit hidup di Madinah bersusah payah, nah, tapi mereka mendapatkan keutamaan besar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu lebih baik bagi mereka. Nah, Ya, sebagaimana nah, ketika membahas tentang nah, ijazah ya, saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan kalau orang belajar ilmu umum niatnya dunia itu tidak apa-apa. Ya. Tetapi kalau belajar ilmu agama itu tidak boleh. Dan belajar ilmu agama itu lebih baik. Ya, belajar ilmu agama itu lebih baik. Nah, maka demikian kebaikan itu ada dalam pahala karena itu menyenangkan dan abadi sampai di hari kiamat nanti akan mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Madinah, kota Madinah itu lebih baik bagi mereka kalau seandainya mereka tahu. Maka ini juga disamping e, eh, merupakan anjuran bagi ahli Madinah untuk bersabar dan tetap tinggal di sana tidak meninggalkan kota tersebut ya bahkan harus tetap ya tinggal di kota tersebut sampai mati bagaimana juga akan ada hadis yang mewajibkan demikian mati di Madinah mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka itu kebaikan yang sangat besar di akhirat al Madinah khairul nah Diperkuat dengan riwayat yang kedua, riwayat sahabat Sufyan bin Abi Zuhair. Beliau mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Tafsahu al-Yaman, fa ya'ti qaumun yabussun." ويتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح الشام فيأتي, فيأتي قوم يبثون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح العراق فيأتي قوم يبثون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون رضي الله عنه لما كان خاتم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل اليمن عن تنزيلك عن في اليمن وسيل يوم الدين فيأتي قوم يردون مكانة له القوم فرحي وسند إلى الحق فيتحملون بأيديهم ومن أطاعتهم فجعل الحق والكلام bayangkan. Kan, ada barang itu kebaikan. Kalau seandainya ini tidak dimaknai dari sisi imam ya. Kalau seandainya demikian, yang lebih makmur daerah lain daripada Madinah, tetap Madinah lebih baik. Bisa dikatakan, apalagi kalau di Madinah lebih makmur. Apalagi kalau di Madinah di Bama atau Mustahil Wah, misalnya. Dalam agama, الواسطة غير الواسطة الله سبحانه وتعالى طيب قال وعن ابن الدين الثاني يروى عنه قال لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر حمزه بن عبد المطلب وجعلوا يدلون السامعة على وجهه فتنكشف قدماه ويدلونها على قدميه فينكشف وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها على وجهي واجعلوها قدميه من هذا الشجر قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه فاذا اصحابه يركضون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ياتي على الناس من زمان يخرجون الى الحياه ويشركون مثلها مطعما وملبسا ومركبا او قال راكب ويكتبون الى ابيه هلم الينا فانهم بامر حجاب جنوبا خدمة والذي يتغير له كان يعلم الله الكبير فيقولين التالي وراء يقول ليلى سمعي رحمه الله عليه وسلم فجعلوا يجدون المسيرة maka para sahabat membenarkan kali ya wajah dan Rasulullah. Maka saja kepada maka Rasulullah berdua ke arah kaki. Kemudian mereka tarik ke arah kaki maka terpisah إلى الأمور والميتان ومن تمسك بحق رضي الله عنه ومن قد سير ومن تمسك dan sedih mereka melihat teman mereka demikian jika hati saja tidak ada kain untuk mengalaminya tidak cukup apalagi kalau lakukan sebelum majelis. Sebab itu kalau seandainya Nabi dari ya, maka digunakan untuk berhenti pada partai apa hari. Itu memang demikian tanpa itu keluar Wajib itu adalah Hanya tiga terusnya ya, yang paling baik Itulah apa yang baik Kalau saya tidak menangis, jadi dua kali dan banyak menjadi keadaan mereka yang lebih tidak yang kalau seandainya orang di antara mereka masuk itu makin besar. Sampai kedua kali pasti tidak, mereka seorang saja cuma orang tak tak berubah. Barangkali juga adalah sebagian daripada dari Dia mereka beberapa waktu hidup dalam keadaan Kemudian kata bila ayat Tuhan mereka akan menulis ke keluar negaranya. Lima kemarilah kalian. Pindah saja. Ya. Karena kalian itu sudah dari negeri hijau yang beri barokah. Dari Allah Taala. والذين خير لهم لو كانوا يعلمون الذين وثمانين لكي وفي ذلك هذا عليك يا كأبيهما فالأذان لا أعلم بدليل من أشبه الله عز وجل وطبعا هذا في مسجد الحرام وطبعا هذا في مسجد النبوي جوز الزمان فلا lainnya. Tetapi itu lalu sisi yang lain. Nah, selanjutnya kita tujuh dari ada وعن أصلح مولى أبي أيوب الأنصاري dari أن كان فلان أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه مر من زيد بن ثابت وأبي أيوب رضي الله عنهما وهما قائلان عند مسجد الكلام أصلح رحمه الله تعالى يوفيه dari dan Abu yang sedang duduk di masjid dan terkenal seorang teman sholat jenazah. ada rumah ini, seorang yang tahu dan mengatakan kepada Satu hari dan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di dari Nabi. Apakah kamu tahu ini satu hari? Jadi ceritakan kepada Rasulullah sisi eh, kita berada di dalamnya. Nah, maka yang ditanya adalah dia. Wahyu bertanya kepada dia, bertanya kepada nah, nah, dia, Tapi itu, ya pun, tapi itu Allah berkata, Allah berkata, Inna mudayati wa alam zaman, تفتح فيه فتحالة الأرض فيخرج إلى الرجال يجيبون غفارا وعينا وطعاما ويمرون على إخوان لهم سجادا أو حمارا ويقولون ما يصيبكم في الاقوال العين وجسد الجوع فلكن لا يسقط بها أحد فيسبق على هوائها المستمعة فيكون إلا كل ذنب يوم القيامة شديدا أو شجيعا رواه الطبراني الكبير Sahabat Ayub, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, adanya sebelas orang yang mereka menjalankan kebenaran hidup dan agama. Kemudian mereka melewati saudara-saudara mereka mereka mereka haji atau umroh. Lewat saudara-saudara mereka yang pergi tinggal di tidak akan kembali. Mereka mengatakan apa yang sudah dilakukan kalian tetap ya, tinggal dalam kesulitan hidup dan kelaparan. Fadailu wa qadiru. Bagaimana dalam ada orang yang pergi mengikuti ajaran saudaranya teman tersebut dan tetap duduk di Madinah atau di Madinah dan dari nasib lebih baik la yasjudu biha ahad tidaklah tetap tinggal di sana seorang dan dia menetapkan makanan itu tidak di sana sampai dia mati kecuali yang ada yang mampu akan menjadi saksi atau syafaat bagi orang muslim. Allah berfirman, So we yang wajib antara kalian yang bisa untuk mati di Madinah dan yang mati di sana. Karena aku akan memberi syafaat bagi siapa yang mati di Madinah, mati di sana. Hari kita dari kondisi yang kita berada di Mawda. Dalam baik yang tinggal di Madinah, di Madinah di sana tetap yang hendaknya diusahakan kalau maaf. Jadi kalau ikan dan nyamuk untuk sekian gara-gara tiga minggu itu sampai enam puluh tahun mungkin baru kebetulan kalau ya bisa bisa ya. ya kalau kita mati mana mati sana diri dan tidak terus orang. bisa Jadi kalau mau yang baru, tahu kan sepertinya kalau ada ada kita yang kemudian di Madinah kita kita guru anda bagi orang yang tahu Nabi, kalau yang tak tahu kalian Lupa kita dari Kalau belum kita akan Ya, nah. Jangan yang akan minta mati ibadah yang dia lakukan. Maka dari mereka yang tahu dan ini kita lakukan. Kalau sakit, kalau dapat Yang kamu kamu keluar kebaikan. Kebaikan. yang Karena kata Allah القراءة التي عرفنا بالنسبة إليه ليس بين القراءة وعملت عن الأصل بين سيدي محمد بن الليل يأمر الآن يأمر الآن وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم جبل الآليات الصحابي جبل الآليات ألا يموت إلا في المدينة كل إلهامتي تكبر بهما إلى من يموت بها لقد كان الأنبياء مقصود بالرشد بدعوته وبإيمانه بها فإنه من يكفر بها يشفع له أو يشهد له أن يضع يفهم بها لبكى الله atau Jadi, ada riwayat yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi riwayat Imam الموضوع جذب من رواية رسول الله رضي الله عنه رسول الله عليه وسلم وكان قد استطاع أن يفوز بالمدينة فما كان بالمدينة يكون له شفيعا وسعيدا والعباد بعض العقيد جرائم bisa mati Madinah tidak ada yang mati di sana. Karena yang mati di Madinah aku akan menjadi hadiah bersedih dari seorang wanita yatim yang tadinya dirawat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanita itu dari Bani Tamim. Dia mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa di antara kalian yang bisa mati, bisa saja dia mati. فأنت خير خلقه سنة عبد ورسول سنه فاكفي أبوه بالشفاعة والجنة ولا الجنة تقييم الشافعية لتقييم دليل مطابقة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تدخل الزيادة يعني جزء من تقسيم الإيمان لأن شفاعة خلق الإيمان كانوا يتذكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم itu tidak disebutkan namanya hadis yang menampilkan dan memberikan keutamaan, memberikan keutamaan, memberikan Kita lanjutkan. Satu hadis lagi. Qala wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a thumma shalla bi ardi Sa'd bi ardi al-Harrah عند بيوت السقيا ثم قال إن إبراهيم خليلك وعبدك ونبيك دعاك لأهل مكة وأنا محمد عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة مثل ما دعاك إبراهيم لمكة ندعوك أن تبارك لهم في صاعهم ونصفهم وثمارهم اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة واجعل ما بها من وباء بقم اللهم إني حرمت ما بين لابتيها كما حرمت على لسان إبراهيم الحرم رواه أحمد ورجال إسناده رجال الصحيح Nah, dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam berwudu kemudian salat di tanah saat yang ada di Ardil Harrah di tanah yang berbatu. Karena berlapis batu, tertutup batu. Indah di Sofia di rumah as Sofia Ini sahabat Abu Qatada sangat hafal sekali, masih ingat sekali tempat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat pada saat itu. Semakal kemudian Nabi Alaihi Wasallam mengatakan, Inna Ibrahim, kepada Allah. Ya. Sesungguhnya Ibrahim khalilaka kekasihmu dan hambamu dan nabimu berdoa kepada engkau ya Allah bagi ahli Makkah. Nabi Ibrahim berdoa untuk kebaikan ya, ahli Makkah. Orang-orang yang tinggal di Makkah. Dan aku Muhammad Shallallahu alaihi wasallam hamba dan rasulmu berdoa kepadamu untuk kebaikan ahli Madinah sebagaimana yang Ibrahim doakan bagi ahli Makkah. Kami berdoa kepada Engkau ya Allah agar Engkau berikan barakah kepada mereka pada amalan mereka dan aturan mereka juga pada dua orang mereka. Ya Allah, dan cintakanlah kepada kami sebagaimana engkau cintakan kepada kami Bahwa jadilah kami cinta kepada kota Madinah sebagaimana engkau jadikan kami cinta kepada Dan jadikanlah penyakit yang ada padanya, itu demam, pindahkanlah itu ke daerah kum, Baik daerah di dekat Kufah, ya, dekat Jeddah. Allah Allahumma ini haram kumabana ya Allah aku haramkan apa yang ada di antara dua tanah berbatu dari Madinah sebelah barat dan sebelah timurnya. Kama haram ala lisan Ibrahim haram sebagaimana engkau telah haramkan haram maka lewat lisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di hadis ini demikian Nabi Ali alaihi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk kebaikan kota Madinah, eh, kebaikan penduduk Madinah. Nabi memintakan barakah kepada Allah Azza wa Jalla bagi semua yang ditakat semua yang dicakup, yakni makanan pokok mereka, gandum, ya, kurma dan lain-lainnya. doakan agar Allah Azza wa Jalla memberikan barakah kepada dalam buah-buahan yang dihasilkan, ya, kurma dan lain-lainnya. Ya supaya menjadi barokah. Nah, maka ini adalah keutamaan kota Madinah. Ya, didoakan agar barokah makanan-makanan yang ada di sana, buah-buahan barokah. Nah, mengenyangkan, menguatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik yang kita sebut dulu sampai di sini. Jadi kita pada dalam sore hari ini. Hadis yang terakhir tadi hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Barakallahu fiikum.